بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل العلوم قدوة للأنام وبسبب ذلك نالوا جميع المرام وصعدوا مرتبتهم إلى دار السلام والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد على ممر الدهور والأيام وعلى آله وصحبه الذين سبقونا بالإسلام أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ala wa inna dhihabal ulama dhihabul ilmi wa man ada talibal ilmi la'anatul malaikatu wa yurqillahu yawmal qiyamati wa huwa alaihi rabban. ala wa inna man a'ana talibal ilmi bidirhamin basyaratul malaikatu inda nasi ruhihi bil jannah wa fatahalahu wa futihalahu babun minan nur fi khamrihi subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim Ibu-ibu hadirat, mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas beberapa anugerah nikmat yang dikaruniakan kepada kita. Salah satu di antara nikmat yang perlu kita syukuri Allah masih memberi kepada kita kesempatan hidup di dunia ini dengan kata lain sisa-sisa umur kita masih ada dalam kesempatan hidup dan sisa umur yang masih ada Alhamdulillah Allah menitipkan di batang tubuh kita nikmat besar yaitu adalah sehat di mana sehat adalah merupakan pangkal dan modal dari seluruh kegiatan apapun yang kita lakukan yang ketiga tidak kalah pentingnya taufik dan hidayah menyelimuti batang tubuh kita. Di tengah-tengah kita kecapean, di tengah-tengah kita beristirahat dengan keluarga, di tengah-tengah kesibukan urusan dan aktivitas kita masing-masing dapat menyisipkan dan menyisihkan waktu untuk dapat datang berkumpul berhadir sekaligus kita memperbaharui niat nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala sengaja aku iktikaf di dalam ini masjid sunat atasku karena Allah Ta'ala pertemuan perdana pada hari ini pertama kali dilaksanakan majelis taklim di masjid kebanggaan kita kebanggaan Provinsi Kalimantan Selatan Masjid Raya Sabilal Muhtadin yaitu adalah pertemuan kita pada kali ini kami tidak dulu membicarakan masalah fikih, masalah tauhid dan masalah tasawuf nanti akan kita atur kitab dan jadwalnya. Pada pertemuan kita kali ini atau beberapa waktu pertemuan yang akan datang kita akan berbicara dulu masalah sekitar dan seputar kelebihan keutamaan menuntut ilmu pengetahuan dan fungsi ilmu dalam hidup dan kehidupan. Setelah nanti kita mengetahui bahwa menuntut ilmu pengetahuan itu sangat besar fadilahnya sehingga kita bisa menimbulkan efek samping dalam batin meninggalkan segala kesibukan kita demi duduk ke majelis taklim sehingga kita punya filter dalam kehidupan tidak seperti bola yang sedang dipermainkan dua kesebelasan dan tidak seperti mana puing yang pas oleh gelombang tegar menghadapi tantangan masa dan zaman karena kita sudah punya ilmu pengetahuan menuntut ilmu pengetahuan adalah sangat besar fadilah dan kelebihan apa yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi kata Imam Syafi'i Talabul ilmi afdalu min salatin wa saumin wa siyam wa saumin wa hajjin. Menuntut ilmu itu lebih besar pahalanya dari sembahyang sunat. Kalau ibu-ibu ah, dipanggil dan diajak oleh teman, Bu, mari kita datang menuntut ilmu dah. Aku hendak sembahyang sunat banyak-banyak doa. Tinggalkan dulu, nuntut ilmu dulu lebih abdal menuntut ilmu daripada sembahyang sunnah wasawmin puasa sunnah bu mari kita sama-sama tulangku pagi ini berangkat ku menuntut ilmu maaf hari ini aku capek aku hendak puasa tinggalkan tuntut ilmu lebih besar pahalanya nuntut ilmu daripada puasa sunnah luar biasa kelebihan dalam salah satu hadis junjungan kita Rasul man a'ana talibal ilmi a'tahu Allah kita mau diamini wa man ahabba talibal ilmi faqad al anbiya wa man al anbiya kana ma'ahu wa man abghadha talibal ilmi faqad abghadal anbiya'a fajazaohu jahannam Barang siapa menolongi orang berangkat menuntut ilmu Nah ini kepada abang-abang sufi Menolongi orang menuntut ilmu Satpam yang bekerja keras Bagaimana cara mengatur supaya jangan macet masuk ke masjid raya Bagaimana caranya ini, supaya kalang sumat dan kalang jalan dalam majelis taklim menolongi Bapaknya mengantar ibunya berangkat. Bu, silakan masuk biar saya nunggu bu di depan sini bu ya. Nanti kalau pulang ya jemput saya ya. Kenapa sebab bapaknya maka mau mengantar? Karena upahannya sudah malam tadi. Ada ulu upahannya abahnya sama makan. Nah, bagaimana orang yang menuntut ilmu ditolongi kita menolongi orang menuntut ilmu belum lagi bicara orangnya yang menuntut maaf ya belum lagi bicara orangnya yang menuntut orang yang menolongi menuntut seperti supir biasanya misalnya taksinya 2000 ayo sudah dikorteng saja tanggal 2000 atau harusnya masuknya ke dalam mobil perai tapi turunnya bayar Nah istimewa ini orang yang menuntut Menolongi orang menuntut saja ada punya kelebihan dan keistimewaan Insya Allah tidak mau kita balas menuntut ilmu pengetahuan Barang siapa kata Rasul Menuntut, menolongi orang menuntut ilmu Atau Allah kita bahu biyaminnya Allah akan memberikan catatan amal nanti dengan tangan kanan Alhamdulillah Tuh bapak-bapaknya tuh harus tahu diantar bersepeda motor diantar pakai motor Dina bapaknya rela ditinggalkan untuk tidak kerja di rumah tangga asal ibu menuntut ilmu pengetahuan luar biasa tuh orang yang menolong orang menuntut ilmu menurut hadis rasul yang diriwayatkan daripada Malik bin Dinar hadis ini orang itu nanti akan mengambil catatan namanya dengan tangan kanan kita sudah mengaktifkan dan meyakinkan bahwa catatan amal catatan amal kita itu bukan kita yang kutub berhamburan di bawah aras nanti akan kita ambil digantung dan diambil malaikat dikumpulkan digantung di pohon dulu catatan amal itu digantung di pohon dulu ya Allah kita ceplos-ceplos saja ucapkan gue malaikat catat terus ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار في نعيم وإن الفجار لفي جحيم tidak terlepas dari dua orang malaikat rahim dan katib atau kiraman Setelah terjadinya hari kiamat digantung catatan amal di pohon golok. Nah, kayak apa kisah lain itu lah Itu masing-masing tuh. Kadang bantu tolongan lagi istri dengan suami, suami dengan istri, anak dengan mama apa, mama apa dengan anak. Tidak bisa bertolong-tolong. Tergantung apa yang kita omongkan waktu di dunia tidak terlepas daripada catatan malaikat rakib dan sadang-sadang aja ceplos-ceplos paling kata-kata nang kasar lawan orang bungol pada ketua ini parah pada si anjing bukit nah kata-kata itu orang kada mau menuntut coba mau menuntut insya Allah tidak tidak sekasar itu omongannya makanya ilmu itu ujar orang ilmu pak kata-kata Ibnu Abbas ilmu itu terdiri dari tiga huruf setiap orang berilmu dari rintikan tiga huruf itu akan dimilikinya ilmu ain ilmiye la lutfi mim mulki zaman singkatan wayang kan singkatan bupati buka paha tinggi-tinggi sekwilda sekitar wilayah dada potongan merangsang nah, ada lagi wah ini KKN, KKN, kai kai nakal. <laughs> tai mencabuli cucu umur 7 tahun, liwar jakot, aras saja masih kai. KKN, kai kai nakal atau kura-kura ninja. <laughs> ain kemana orang yang terakhir orang berilmu itu ain ilmiyin ke surga ilmiyin lah bagaimana tindakan orang berilmu lah lutfi lemah lembut orang berilmu tuh lembut tindakan. ada kasar ada kejam ada pengarasan lemah lembut ambil tutur bahasa tata krama orang berilmu itu lembut lama lem lembut pandirannya omongannya lama lembut tapi nang itu keras juga ah pun sanyanya ada boleh min bagaimana kemuliaannya orang berilmu mulki jadi ra jadi raja alam pada gubernur jadi raja barusan pertama kali pertemuan perdana maka nah, ini sudah alham orang berilmu min mulki jadi raja jadi kalau hendak jadi pemimpin kada usah lewat partai Lewat ilmu saja itu kemuliaannya ilmu orang tadi terus menerus dapat kemuliaan tapi kemuliaan lewat jabatan berhenti apabila pensiun, berhenti apabila selesai tugas. Tapi kalau kemuliaan orang alir seperti mana benda keramik semakin tua semakin dimuliakan. Benda keramik semakin lama semakin mahal harganya. Begitulah ulama. Kita kembali. Catatan amal itu nanti di pohon guru digantung pengena ayah model ibu-ibu juga kan tanda kartu pengenal artinya bila lain tadi itu jangan dibalik punya meminta artinya ada penyerobotan waktu pohon guru. Setelah itu diambil Apakah mengambil catatan amal di pohon guru dengan tangan kanan Apakah dengan tangan kiri nanti mengambil Paman Putia kita bahu biyamini Fasawfa yuhasabu hisaban yasira Wa yanqalibu ila ahlihi masuk ومن أوتي كتابه بشماله فسوف سوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا apabila yang mengambil catatan amal itu dengan tangan kanan pertanda dia akan selamat apabila mengambil catatan amal itu dengan tangan kiri pertanda dia akan masuk ke dalam neraka dia tidak selamat dan bisa diatur lagi tangan yang berperan bukan otak yang memerintah nah ini tangan Orang yang menolongi orang menuntut ilmu nanti di negeri akhirat mengambil catatannya ini dengan tangannya. Para pendengar, para pengunjung majelis salim, para pembahas, silakan Anda membahas hadis ini. Anda silakan buka di dalam kitab Durrut kami halaman 74. Anda kalau merasa kebingungan hadis itu, silahkan salahkan pengarangnya dan yang meriwayatkan hadis. Jadi jangan banyak pandir, weh, silahkan salahkan itu sudah. So ada mungkin nah itu, nah, ini kan orang sekarang ini kan ribut-ribut hadisnya sahih enggak? Hadisnya sahih enggak? Biar hadis ta'if di tertibil amal itu boleh. Hadis ta'if itu juga hadis dari Rasulullah. Cuma lantaran periwayatnya saja Tahu dulu usul hadis. Tanya dulu hadis doib apa, hadis maudhu apa, hadis sahih apa, hadis hasan apa. Seorang jadi para belajar mustalah hadis dan pernah belajar usul hadis sudah berani menyalahkan hadis kalau menyalahkan hadis walaupun hadis lain bisa menjadikan kafir tidak boleh hadis doa itu dibawa untuk menetapkan satu hukum untuk menerbitkan amal supaya orang rajin beramal itu boleh mun kaya itu dia aku menolongi orang untuk ilmu ini sudah bukan kuat aku ada sembahyang lagi kada seperti kalau masjid menyiapkan sejak pagi selesai sembahyang subuh sudah diatur rapi kesian bagaimana cara supaya pengunjung ini yang datang ini bisa diatur dengan rapi dan bagus tugasnya itu termasuk menolongi menolong menolongi menuntut nanti kita atur di antara ibu-ibu kita jadikan satpam nampak atur begini-begini cara duduknya ini kan masih permulaan pamulaan namanya bu, kan ya narang orang anyar tapi asa gugup ada juga teh asa kayak apa asa kayak apa itu kan ada tapi punya sudah rancak asa ada kesusupanan lagi ya. hmm asa ada kadawan beparah kalau pun diapainya sekalinya nyaman aja ini nah kayak kayak kayak Jadi catatan amal dengan tangan kanan mengambil dengan catatan tadi pekerjaannya waktu hidup di dunia menolongi orang manon. Bu, cucu sekolah didorong. Napa aja kutunjul bana ieu iya, saja urang. <laughs> Maksudnya tuh sampean berikan satu sugesti tuh sekolah-sekolah kamu juga kayaknya bilanya nomor satu kayaknya kamu bawa keliling kayaknya ke Jakarta kayaknya muncul kayak kayak tembu bawah sekalinya nininya juga tak perjalanan nah itu satu sugesti satu pelaksan terdi kamlah naklah bilanya ikam kaina beres sembahyang nang lima ada lagi lambat bilanya kurang bang langsung aja sampai waktunya kam sembahyang pokoknya abah kaina manukarakan baju pisau kan baju pisau gananya baju tisu nah kayak apa tuh arahannya tisu biasa itu diberikan satu sufis nah diberi catatan dengan tangan kanan nanti jadi didorong ditolongi anak buah anak kaponakan sapopo dan sanak menuntut ilmu diongkosi lihat bu orang pedagang dia tidak mau berpikir pun oh, kalau tidak keluarganya harus berdagang kepada Tuhan pulang. Begitu pula hendaknya orang alim tidak puas hidupnya dia sendirian saja yang alim. Anakku harus alim, keluarga keluargaku harus alim aliman pula. Itu contoh orang berdagang. Lihat orang berdagang, dia berani membudali keluarganya supaya keluarganya hidupnya dengan berdagang lagi. Karena maka Tuhan guru kadawanya mengungkusi anak buah anak abang anaknya untuk alim lagi? Wa man ahabba talibal ilmi faqad ahabbal anbiya. Barang siapa kata Rasulullah mencintai orang yang menuntut ilmu. Nah, biar aja seorang ada tulang karena ada kesibukan, seorang enggak berangkat karena ada kesibukan. Tapi orang berdoyong berangkat, alhamdulillah kumaha untungnya eh gembira melihat Islam maju Islam popularitas syiar akan tegak Alhamdulillah gembira orang itu sama dengan mencintai nabi-nabi kadang aku aja situ kamar diinjek harau di kacaknya di iru-iru mulai berubah ke masjid raya kot ke masjid raya ke Masjid Ansar khutbah ke situ pulang kemana lagi pulang ke pukul 99 ikut dia bawanya ke Masjid Raya kalau berangkat pulang dia belum pahlawan itu. ada. mencintai orang yang menuntut ilmu sama dengan mencintai para ambia ambia kan tahu dulu gue posisi dan kita meninggalkan harta posisi kita meninggalkan keluarga kita berangkat duduk di majelis taklim etikap di masjid nilainya sangat besar tapi betul-betul niat kita menuntut ilmu jangan anak rekreasi jangan hendak apa lagi baranamia jangan hendak pamer pakaian jangan hendak pamer gelang jangan hendak pamer mobil jangan hendak pamer sepeda motor ini niat betul-betul niat menuntut ilmu melepaskan kewajiban laki karena mengajari di rumah aku akan berangkat wajib tapi betul-betul menuntut ilmu ini saja berangkat menuntut ilmu dari Kapuas sampai ke Banjarmasin jam 3 dia datang lawas di pasar hanyar daripada di sini tuh bisa maka pas jangan berusaha lawan laki kesian laki nah nyamannya bernaung di masjid laki pian belum tentu banaungan mangkai ada nang di pakumaan laki ada nang jadi tukang laki Maik suka lagi naik sudah ke atas tuh pepanas sedikit saurang no nyaman banaung di mana nih di debarkan berteduh di bawah tidak di bawah kolong masjid alam laki kesian nah betul-betul menuntut mendengar benar-benar kita beribadah puas lagi memberangkatkan nilai uang 5000 pulang pergi tapi kita baca yasin baca maulid tahlilan mengenang seluruh keluarga mencintai orang menuntut ilmu walaupun ia tidak berangkat tapi sudah tertanam di jiwanya menuntut tapi biasanya kan kalau setuju orang menuntut itu tentu dia menuntut juga maka orang itu kata Rasul sama dengan mencintai para ambia-ambia ya Allah waman abghadal talibal ilmi waman abghadal talibal ilmi barang siapa marah dengan orang yang menuntut ilmu apalagi kaki maki dan hanya jangan usaha pesantren akhir-akhirnya besar batang tubuh ia jadi orang paling pemasak jual di rumah tangga orang yang menuntut ilmu itu niat bukan jadi guru buat menuntut ilmu di pesantren itu bukan niat jadi guru bukan niatnya akan menggugurkan kewajiban nah, akhirnya kayaknya memasak juga di dapur iya siapa yang ada memasak di dapur ada belum dikumpul Orang berangkat menuntut ilmu bukan niat menjadi guru, tetapi semata-mata menggugurkan kewajiban. Jadi jangan bila maki-maki jawabannya awak sudah aja lah pelaki sudah kalau belaki ya tuh masih penuntut ilmu tuh memarahi orang menuntut ilmu sama dengan bapak abhatal ambiya sama dengan memarahi para nabi-nabi apabila memarahi nabi-nabi pajazah pajazahu hujahana balasannya neraka Hadis yang telah diriwayatkan Sayyidina Anas radhiyallahu an sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Anas bu pernah menjadi khodam dan sesuruhan Rasul 10 tahun. Anas sahabat Rasulullah yang banyak meriwayatkan hadis karena menjadi pembantu dan khodam lawan Rasul. Berapa lamanya? 10 tahun Untungnya Anas bilang. Jadi sesuruhan Nabi dan berhadam diri lawan Rasul 10 tahun. Dalam rangka 10 tahun ujar Anas aku menjadi pembantu Rasulullah. Rasulullah tidak pernah mengeluarkan kata-kata anak panas ikat saya itu tidak pernah. Oh, ada gini berisi pembantu ya Allah. Sumpah pisuh bungol bongol, ada bengkak, anjing, bukit, satwa. Kurang susah jangan dihinakan bu. Coba kita bu, kalau menuntun berita-berita dikawin nasib negara kita republik. Anak menangis boy kalau kita menuntun itu nanti kawi-kawi kita yang harus semestinya pemerintah mengayomi warga negara republik dengan sebaik-baiknya tuntut negara Malaysia yang selalu memacak yang selalu memukul dengan warga negara republik yang menjadi tikau kasihan dari Saudi Arabia dipulangkan ke Indonesia hamil apakah itu tidak melanggar hak ajar manusia apakah pemerintah meninggal kiamat tidak akan membahas masalah ini hanya dibahas adalah capres wacapres sementara meringkut warga negara publik yang dikirim pulang menangis minta bantuan kemana minta bantuan kesini karena ada kepekerjaan bu di kampung halaman terpaksa menjadi tenaga kerja kalau kita menuntut sakit sudah diinjak-injak warga negara kita hak kita sudah kecemaran nama negara republik ke, bahkan dunia yang lain ke daerah lain Rasulullah 10 tahun bu, tidak pernah mengucapkan lawan pembantu karena apa ikan kayak Nah jadi kalau kita kaya hidup ini syukuri. Ada pembantu jangan kejam, jangan kasar. Allah Subhanahu Wa Taala mengatur buat maka itu ulu sering mengemukakan jangan pada dakian jangan bersombong sombongan. Nang di atas bahayanya buai sombong, nang di bawah bahayanya daki. Kalau kita sugi daki tidak ada, tapi sombong ada. Kalau kita miskin sombong tetapi tapi dangki ada. Allah mengatur hidup ini ada di atas ada ada di bawah ada di atas. Ada lagi ada perempuan. Ada lagi ada bumi. Hidup diciptakan Allah berpasang pasangan. Ada lagi ada perempuan. Ada perempuan ada laki ada bumi, ada langit. Ada langit, ada bumi. Ada haruan, ada sapat. Itu ikan di Allah. Kurangnya ben dia aja kuat Iwak, banjir aja iya, iya, bibitnya. Nah, panipian paham kan ya? Sapat siang lawan haruan itu paham lah. Nah, tawa Ikan dia juga. Jurang ada haruan, ada sapatian. <laughs> nah, papian sapatian lah. Langsung memang kita ini ahli tafsir sabarataan bina. sepuluh tahun Anas coba kada ada suah Nabi itu bau kada baikkan Allah mengatur hidup ini kita bisa kalau kita susah nikmatnya karena ada orang kaya Ya bu, orang kaya hebatnya karena ada orang su susah. Kalau kaya semua hancur dunia, miskin semua makin hancur. Ada alim, ada jahil. Nikmatnya orang jahil karena ada orang alim nyaman belajar. Mun bungol sabaratan siapa malah jahil? Pintar sabaratan siapa malah belajar juga? Nikmatnya ayo dia nang suki sugi nang awak mengkonong-konong nang lama lamak nang lama mungkal nang anak-anak nang pipi nang anak pacar nih <laughs> pipi anak pacar kalau lama kan <laughs> lah tuh punya ada orang susah pasti pasti pasti mengurus karet awak tukang masak ada ada ya ada tukang baju jualan ada lagi di warung ada lagi orang berjualan sugihan benda pak. Aku di sini tahun dahulu aku jadi tukang lagi di sini kan. Eh, tahun yang awal ada jadi tukang lagi. Aku gak pernah boleh rumah juga kan. Eh, jadi ada lagi. Anak nuker nasi bungkus isungan aku di sini tahun dahulu mau maulah nasi bungkus. Tahun ini awal nuker nasi bungkus juga kan. Ada lagi orang penjual sugihan mereka hancur dunia ini. Maka itu kita harus bapak Tuhan buat kalau keluarga nak susah tuh harus dikayuni. Nang mana nafsu kan satu-satu dibaiki. Nang ini nama angkat jasad kita memati kan. Nang susah tuh nama angkat nang sugi itu kada. Jujur kan? Coba lihat di tiang nang orang kematian Nang nama angkat awaknya orang sugi nama angkat jasadnya orang kaya itu buat orang miskin. Nah lama-lama apa Tuhan sini nol no tujuh. Angkat ya, angkat buat dalam buat gitu. Ya. Mana aku mengangkat? Nama angkat kan orang miskin miskin aja. Sama nabung ke kuburan dadah pun orang para pangguguran tuh bos mau pangantinan mau membantu konsumsi orang suki orang miskin nang melayani tamu datang mal siapa ya, nang suki itu kada mau bapak supirin kada mau buat. dan tapi orang suki itu kada mau inya mah atau konsumsi itu kada mau inya nya mah tak tinggal aja akaut ah, ya kaut ya kurang masih kurang ya kurang cepat kau, bungol je buatnya kau, kau dan belum dahulu Nah, jadi kalau kita hidup kaya Allah lindungi orang susah, bantu orang susah. Si susah jangan mandang gigi orang kaya. Si kaya jangan sombong. Nah, orang bayi Coba mau kata bayi motor. Dia kaya sombong. Miskin kada bayi ilmu gambir. Bungo kan satu hari itu naik haji pulang, udah pesawat gugur hujan oh, nang tukang kan haji eh bos karena awak tuh eh sama bungolnya berdua karena ada bair apa bair punya tulang alham ya Allah mudah ulun karena hilir jualan ulun anak benar ya Allah berangkat juga tapi ini di mudahan anak-anak kirim ulun kayaknya ya Allah seperti mana hamba menghormati orang yang kau hormatinya berangkat mudahan ulun berangkat juga inya kayaknya ah nyamannya adik Ya Allah, pun ulun hendak aja pang dua ya orang nasib kami ulun itu mana kayak tetap juga maksud hati mama lungun tangan apa yang potong <laughs> kita kembali Anas menjadi pembantu Rasul meriwayatkan hadis ini jadi dasar jawaban kedua-duanya pas Rasulullah ada pamamayan Anas kada minta mamai sama lawan kita dua orang tua kayak itu juga tentang Tuhan ada penyumpahan anak memelihara supaya kuitan jangan menyumpah itu pasnya amun kuitan sing sumpah-sumpah dan anak gawe minta sumpah pas jiwa tuh ketakutan banget kalau mama tak ucapkan sing sumpah-sumpah dan nang mama tidak menyumpah nang anak pulang menjaga supaya mama jangan menyumpah pas tapi kalau kadu duanya mama di salah sedikit menyumpah nang anak gawian minta sumpah nih pas dua tuh sepuluh tahun Anas Rasulullah tidak pernah mengeluarkan kata-kata kenapa nasi kembali ini memang Rasulullah Nang adabnya pulang Anas mengerti. Jadi sekali lagi kalau kita diberi kelapangan hidup, diberikan kelangsungan hidup yang bagus, kita syukuri, jangan sombong. Dan kita kasihan kepada saudara-saudara kita yang hidupnya di malam. Tidak akan kita hari hujan kue lawas, kita panas lama, gak hujan. Begitu hujan kita gembira, kita yang gembira, rumah kita tidak miris, tidak teres. Tapi ada di antara saudara kita begitu hujan deras, hatinya mengelir, air mata menangis. Kemana tempat berteduh, rumahnya dalam keadaan teres. Lalu kita lalu melihat nah, itu dulu duit nah keluarga nah batu laut ikam nah tukar nah supaya rumah ikam nah itu naranya bisa mengindahkan diri Pulus sudah sering mengemukakan Kenapa Rasulullah itu diutus dalam keadaan asalnya hidupnya yatim, asalnya hidupnya dalam keadaan miskin, asalnya beliau dicaci maki supaya jadi pemimpin itu bertanggung jawab. Kita tidak bisa merasakan bagaimana panasnya tukang menyiram rumah karena kita kada pernah membiupa menyiram menyiram rumah orang yang tukang. Kita tidak bisa bagaimana merasakan panasnya orang berjalan karena kita di mobil terus kita tidak pernah merasakan bagaimana panasnya tukang aspal jalan karena kita tidak pernah tukang aspal jalan. Maka itu Allah mengangkat derajat kebanyakannya orang-orang miskin supaya dia bertanggung merasa itu. Maaf, jarang jadi tuan guru tuh anak pejabat tinggi. Jarang. Bisa jawaban cuma jarang jarang buah yang menjadi ulama besar itu jarang anak pedagang besar kebanyakannya anak orang batukan anak orang bangunan anak petani rendah kehidupannya antara cukup dengan kita Allah mengatakan supaya ini jadi pemimpin nanti bertenggak terasa bisa merasakan kaya itu kaya itu aku dah telah diriwayatkan oleh Anas Rasulullah bersabda Man ahabba ayyamdura ila kutaqa'ila minana Bal yawur ila muta'ilimi wal mustabi'in Bahwa iladhi nafsu Muhammadin biyadin Mamin muta'allimin wa mustama'in ya muskila babil ilmi illa kataballahu lahu bi kulli qadamin ibadah hasanatin wa banalahu bi kulli qadamin madinatan fil wa madama mamsya 'ala al-ard al-ardu tastaghfiru lahu wa yumsi wa yumsi wa yusfihu maghfuran wa syahidatil malaikatu lahum annahum utaqaullah minan nar barang siapa setuju dia memandang kepada orang yang sudah dibebaskan Allah dari api neraka barang siapa setuju hendak katuju melihat orang yang sudah dibebaskan Allah dari api neraka Pandur ila muta'allimin wal mustami'in pandanglah kepada orang yang berangkat menuntut ilmu. Kalau kamu kata Rasul hendak melihat orang yang sudah nyata dibebaskan Allah dari api neraka, lihatlah orang yang turun pada rumahnya dengan ikhlas dia berangkat untuk ilmu. Alhamdulillah mudah kita masuk hadis Nabi ini kita. Amin. bah oh, mulai itu ya kok laki tuh tampilin dia boleh kita lagi aku sudah bebas kadang mau buat luar biasa ilmu baik berkitab atau mendengar yang sekilah babil ilmi dia berjalan untuk menuju majelis ta'lim inilah kataballahu lahu bi kulli min ibadat asanati terkecuali dia berjalan menuju majelis ta'lim itu satu langkah nilai dicatat ibadah setahun alhamdulillah bah makin jauh makin banyak langkah Kayak itu jangan aku nang bisa bila motor. Aku berjalan dan kemudian aku kamu lain banjar baru mata kurang ini. Maksudnya ini kan walaupun berkendaraan tapi dinyatakan nilainya. Ini bukan bukan bulan puasa, bulan puasa makin lagi. Illa kataballahu lahu bi kulli qadamin dan sanatin. Salah mana kamu tahu nah ini yang sekarang ini ibu yang dilipat dan disuguhi oleh anak-anak dan keluarga kita Pekerjaan pekerjaannya itu wilayah besar ya pemainan Dan itu lain yang itu berangkat dari rumah berjalan satu langkah dicatat ibadah setahun mudah-mudahan diterima Allah mudah-mudahan diikhlaskan Allah baik dalam membacakan dan memandangkan sama-sama lillahi kalimatillah satu saja untuk dapat ilmu pengetahuan supaya diamalkan bukan kita memperolehkan bukan hendak disebut orang menuntut ilmu iman tidak tapi semata-mata menjunjung mereka Nah, luar biasa setahun salangkah mungkin itu aku aja berjalan aku pojok-pojok berbulik-bulik aja berbulik-bulik aja bagus saja kamu biar mau jadi padahal orang kegilaan sabar aja sekarang Allah wa bananahu fi kulli qadamin madinatan jannah satu langkah itu dicatat satu kotak nanti sumbangannya dalam surga pula oh my, lokasi satu kotak dalam surga Wa madama mamsya'al ard fal ard Selama dia berjalan, selama itu malaikat memintakan ampun. Tapi jangan membelok ke pasar begitu. Membelok ke pasar lain pulang malaikat ada mau lagi minta ampun juga. Lain di malaikat sudah lain pulang tujuannya nah. Selesai sudah. selama dia berangkat dan pulang dari rumahnya kembali ke rumahnya selama dia berjalan itu dalam keadaan yang menuntut ilmu malaikat senantiasa memintakan ampun Allah jadi sudah tahun agak ini insya Allah tidak mau malas lagi boy menuntut ilmu wasyahidatul malaikatu lahum dan malaikat menyaksikan wah je malaikat nah si ijah telah nah wah omay nah aduh nah janah telah nah nah nasi iyam telah ulang nah hmm. malaikat tuh menyaksikan si ijah iyam inul itu banyak banget tuh ijah iyam inul kalau lelakian tuh ampat banyak. Udin Ahmad Yusuf Adel itu banyak ada itu tentang laki-laki sidin dah banyak tak Udin Ahmad Yusuf Adel siapa tambah lagi Ahmad apa tangan dan malaikat menyaksikan bahwa annahum otak Allah minan dan malaikat sudah menyaksikan bahwa orang itu dibebaskan Allah dari siksa api neraka alhamdulillah enggak itu yang wali sama yang lain oh, untuk ilmu tuh pak gawian teh katanya mau pembuai ada kan ada orang berilmu ada sama dia ada ada orang untuk ilmu buai lawan lawan lagi ada kan ada orang untuk ilmu gawian maling dah ada Tentu kan orang untuk ilmu ini pak ibadah ini kelebihan dan keutamaan manusia Tapi kalau kita lihat sedikit lagi lah. Nah, masalah kuat tapi nggak kebulikan. <laughs> Kemudian ada lagi sabda junjungan kita Rasulullah, "Inna minan nas unasan yadukulun al-jannata majalan." kalau ya Rasul manhum hum? Qala fi qalbihi hubbal ulama mithqala dzarratin wa inna minan nas unasan yadkhuluna nar majalan palu ya rasul man kala mangkana fi kalbi umdal ulama mithqala dara au kama qala ada di antara sekian banyak manusia kata rasul yang mereka itu masuk surga gratis ya Allah. masuk surga bigai bisa masuk surga gratis begitu kiamat langsung surga ada Siapa itu orang? Lalu sahabat bertanya ya Rasul siapa nama masuk surga majanan dan gratis itu siapa? Qalu ya Rasul man hum siapakah mereka itu? Qala man kana fi qalbi hubbal ulama orang yang di dalam hatinya cinta dengan ulama-ulama. Bukan marah dengan ulama, bukan caci dengan ulama tetapi mencintai ulama sekedudukan dengan ulama semajlis dengan ulama mendengari nasihat ulama itu maksud mencintai ulama mencintai ulama di mana duduknya ulama di majelis sah, lalu ia ikut ke majelis salim itu termasuk orang masuk surga gerak Intinya pekerjaannya, nilainya sangat besar. Tetapi kata Rasulullah sebaliknya, ada di antara sekian banyak manusia masuk neraka pulang gratis. Karena ada bagi hisapan begitu terjadi kiamat langsung neraka. Siapa itu orang ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, orang yang ada di dalam hatinya memarahi ulama guru, ulama tidak minta hormati. Si murid dan masyarakat berhak menghargai ulama. Ulama tidak minta hargai. Si masyarakatlah yang berhak menghargai ulama. Ya Abu, Tidak ada seorang guru yang memis-mis minta hormati lawan murid. Tetapi si muridlah yang berhak untuk menghargai guru. Tidak ada seorang guru yang minta hargai lawan murid tapi murid dan berhak menghargai itulah ucapan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala sekedar penghormatanmu kepada gurumu sekedar itulah Allah memberikan keberkatan ilmu kepadamu kita ulangi ucapan Imam Ghazali sekedar penghargaanmu kepada gurumu sekedar itulah Allah memberi keberkatan ilmu kepadamu walaupun alim mengaji sampai ke atas langit tapi kada dipakai oleh masyarakat ada nama ngaji di kampung aja dihormati dimuliakan babarkat karena ilmunya kenapa dalam hatinya tertanam mencintai guru-gurunya dan ulama-ulama Rasulullah bersabda ala wa ibna biha wal ulama biha Perhatian kata Rasul wahai umatku. Sesungguhnya matinya ulama itulah matinya ilmu. Ya bu, kematian ulama, kematian ilmu. Ilmu bukan ditinggal beliau, ilmu dibawa ke dalam kubur. Kalau kita beliau masih sehat, beliau masih hidup, beliau buka majelis salib, kita tidak mau datang, berarti kita rugi. Meninggal ilmu bawa sini. apalagi kita sedih belakangan ini lihat ulama-ulama ulham ulama-ulama yang bersumber kepada Quran hadis ijma ulama dan kias sudah tidak bersatu demi satu meninggal ada sakit-sakit ada sakit-sakit pengajian tidak seperti mana biasa Ada sedih lagi gitu Laula ulama la salana nasukal bahaim kata Hasanul Basri jika tidak perjuangan ulama manusianya seperti mana binatang mumpung beliau masih sehat mumpung beliau masih ada mumpung beliau masih buka majelis salib duduk apalagi kita yang akan kita bicarakan nanti andai kata fikih fikihnya ahlus sunnah wal jamaah andai kata tauhid tauhidnya ahlus sunnah wal jamaah kita sekarang ini pun sudah terlalu banyak masukan masukan yang kada berpegang dengan alus wal tak tinggal lagi ulama-ulama yang pintar pandir aja ilmunya kurang Pokoknya ini boleh saja tidak bersumber kepada Quran hadis hikmah ulama dan kia tidak boleh Jangan, jangan, jangan bakal hilang dari dasar. Jangan, jangan, jangan, jangan memaulikan kita. Jadi yang sudah. Tak tinggal lagi ulama nya, ulama yang Tuhan Tuhan ada. Itulah ujian ulus sudah sampaikan. Kita harus mencari kader pembibitan, pembibitan, mengulang karir, menyediakan dan menyiapkan rai generasi penerus. Sementara orang nun ahlus sunnah wal jamaah dia mempersiapkan satu perguruan kenapa kita sebagai ahlus sunnah wal jamaah tidak mempersiapkan perguruan kita? Lalu bangun pesantren ahlus sunnah wal Nah, idaran celengan nah saudari-saudari kita, ibu-ibu nama nolong, saya menyampaikan ucapan terima kasih. Tutar masuk orang nama nolongi menuntut ilmu. Kada kawaban untuk ilmunya, mun gedungnya kadadaan setiap minggu yang ibu-ibu dipakai bendeng dong. So, anyar mulai tahlilan buat pembatas. yang kayak mau diwongjun. Anu ada memantuk, ada kada. Ada yang bilang ada mematuk, ada bawa duit. <laughs> Pemasukan ke sini anggaplah seribu melihat guru bakri ke sini seribu Daripada kakak binatang Gonokromo Surabaya lima ribu bayar. Saringku bayar saya kok kaya apa berapa jumlahnya Waman ada talibal ilmi kata Rasul. Barang siapa mengganggu dan menyakiti orang menuntut ilmu malaikat ikat dan berjumpa dengan Allah kita menolongi orang menuntut ilmu sedirham buat menyumbangna menuntut ilmu menyumbang sedirham nilainya kurang lebih sepuluh ribu pun wayang ini tenang cucu anak amanakan 10 ribu dibari ini nah. pada ketika nah ayo nah, itu sudah digambarkan dan dinyatakan surga takutlah mati kalau melihat surga takut gak sama mati dia anak mati kenapa anak mati karena sudah melihat juga Nah, apa amalannya? Tolongi orang manut. Termasuk silingan tadi tolongi orang manut itu. Bukan untuk kepentingan ulur tapi untuk kepentingan pondok. Jadi orang yang sudah nangkaya ini gue ada takutan mati surga melihat sudah. Nah. Dalam hatinya cepat mati, cepat mati, sebelumnya mati, rohnya masuk ke surga. Nah, pasti ya belum gila ini masih banyak kelebihan-kelebihan menuntut ilmu nanti kita sambung pada minggu akan datang ibu ya, cukup dulu pertemuan kita terima kasih kehadiran ibu terima kasih wakaf ibu untuk menunjang sarana pondok pesantren terima kasih kehadiran ibu-ibu sekalian mudah-mudahan berkat Rasulullah ilmu pengetahuan yang kita bicarakan berkat aktikaf di masjid Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan dosa dan kesalahan mama abah kita seperti mana Allah memberi kepada kita hidup ini keimanan mudah-mudahan tidak dicopotnya pada ketika kita sakaratul maut amin ya rabbal alamin minta halal minta maaf minta reda ada dosa dan kesalahan wabillahi taufiq wal hidayah al-fatihah Alhamdulillah Rabbil Alamin ar rahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin